Ahmad Farid dan kita membahas sudah penyebab-penyebab yang bisa membuat hati kita hidup dan kita sudah membahas zikrullah, zikir kepada Allah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, keutamaan-keutamaan zikir dan membaca Al-Quran, kemudian al-istighfar, beristighfar kepada Allah, serta apa itu dosa dosa kecil, dosa besar, apa akibat dari perbuatan dosa. Walhamdulillah kita sudah bisa membahasnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan, untuk bisa mengamalkan karena ilmu itu sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, "Laisal ilmu bikathratil hadis, walakinnal ilma bikathratil khasyah." Bukanlah ilmu itu karena banyaknya hadis, banyaknya omongan, banyaknya perkataan. Akan tetapi ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Untuk selanjutnya pembahasan kita adalah di antara penyebab yang bisa menghidupkan hati kita adalah doa. Di mana doa ini merupakan ibadah inti ibadah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda ad-du'a huwal ibadah doa adalah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an perkara-perkara yang berkenaan dengan doa ini baik itu perintah untuk kita berdoa kepada Allah anjuran dan dorongan untuk berdoa kepada Allah serta peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan doa dan bagi orang-orang yang sombong tidak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan doa tentu saja akan menghidupkan hati kita karena doa adalah suatu upaya bagi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah pengakuan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti mengabulkan doa. Qala al-muallif penulis berkata di sini ad-du'a. Qala Allah taala ud'uni astajib lakum. فأمرنا, فأمرنا الله عز وجل بالدعاء ووعدنا بالإجابة ثم عقب بقوله عز وجل innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan Allah, maka Allah di sini memerintahkan kepada kita dengan berdoa. dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya Azza wa Jal, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku dan disebutkan oleh mufassir ahlu tafsir yaitu dari berdoa kepadaku maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina wal billah di sini kita diperintahkan oleh Allah agar kita berdoa dan Allah pasti mengabulkan doa kita. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasubhanallah fasubhanallahil azim dzul karamil fayyad wal judil mutataba ja'ala su'ala 'abdihi li wa qada'a ma'aribihi ibadatan lahu. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung yang memiliki kemuliaan dan kemurahan yang melimpah serta kebaikan yang terus-menerus kepada kita. Dialah Allah telah menjadikan doa permintaan hambanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan juga memenuhi apa yang diinginkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis memberikan keterangan ikhwan fiddin pendengar roja dimanapun saudara berada, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa ini padahal doa ini merupakan kebutuhan kita kepada Allah. Doa merupakan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak satupun perkara kecuali harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyerahkan kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah dan Allah menjadikan doa kita ini Meskipun itu sangat erat kaitannya dengan kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Dan Allah menjadikan perkara tersebut sebagai ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa منه وذمه على تركه بأبلغ أنواع الذم فجعله مستكبرا عليه. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mencaci orang yang tidak berdoa dengan jenis cacian yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaitu Allah mengatakan kepadanya sebagai orang yang sombong. Wal billah. Maka kalau kita tidak mau minta kepada Allah, maka kita kita dikatakan sebagai orang yang mustakbir, orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah marah kalau Allah kita tidak minta kepadanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Bukhari fi al Adab al Mufrad wal Hakim wa Sahih wa al Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya." Maka kita ikhwan fiddin, pendengar wajah dimanapun saudara berada, kita minta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berdoa dan menjadikan doa tersebut sebagai ibadah kepadanya, bahkan sebagai sempurna-sempurnanya ibadah. Karena apa? Karena Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kita diperintahkan dan didorong, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dalam segala kebutuhan dan urusan kita. Bahkan sebagaimana doa wirid yang kita baca setiap pagi dan setiap sore. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu aslih li sa'ni sya'ni kullihi kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang hidup dan berdiri sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum astaghits aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, aku minta kepadamu berdoa kepadamu agar perbaiki semua urusanku wala takilni ila nafsi tarfata dan jangan engkau serahkan kepada diriku urusanku itu semuanya meskipun hanya sekejap mata maka kalau kita perhatikan pendengar roja pu saudara dimanapun anda berada semua yang kita lakukan 24 jam yang kita miliki urusan apa saja di siang dan malam hari maka tidak lain adalah kita serahkan semuanya kepada Allah dengan kita mohon dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan apa yang kita inginkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada kita yang mau berdoa kepada Allah dan Allah marah kalau kita tidak mau berdoa kepadanya. Dan Allah akan mengabulkan doa kita serta Allah akan menjadikan dari doa tersebut kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang meriwayatkan dari yang dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Maryam ayat 48 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi syaqiyya فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Nabi Ibrahim beliau mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Maryam 48 49 dan aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah dan aku berdoa kepada Rabbku asa alla aku nabi du'ai rabbi syaqiyya Dan mudah-mudahan aku berdoa ini tidak menjadikan dengan doaku kepada Allah sebagai orang yang kecewa. Dan kalau ada kata asa, mudah-mudahan di sini kalau Allah yang berfirman bukan berarti mudah-mudahan mengandung pengertian bisa terjadi atau tidak. Bahkan asa mudah-mudahan di sini pasti terjadi. Artinya orang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Falamma tazalahum ketika Ibrahim meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah dan apa yang mereka sembah selain Allah, wahabana lahu Ishaq wa Yaquba. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub, yaitu keturunannya. Karena Ishak merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Yakub adalah anak dari Ishak wa kullan ja'alna nabiyya dan masing-masing kami jadikan sebagai nabi. Pendengar roja dimanapun anda berada, perhatikan di sini wal aqibatu lil muttaqin. Akhir dari segalanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka akhir dari doa kita perhatikan di sini ketika Nabi Ibrahim mereka beliau meninggalkan kaumnya dan meninggalkan sesembahan selain Allah di mana kaumnya berdoa kepada sesembahan selain Allah dan Nabi Ibrahim hanya berdoa kepada Allah dengan bertauhid mentauhidkan Allah maka menjadi akibat adalah Nabi Ibrahim diberikan keturunan-keturunan yang baik dan yang soleh yaitu Ishak dan Yakub. Yes, Ishak adalah ayah dari Yakub dan Yakub adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam maka di sini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi ditanya orang terbaik siapa, maka beliau katakan adalah Yusuf bin Yakub dan Yakub, kemudian Ishak dan Ibrahim, karena mereka semuanya adalah para ambia, keturunan-keturunan dan mereka merupakan uh, satu, satu garis keturunan yang semua menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seorang ayah tentunya sangat berpengaruh sekali kepada keturunannya. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menjadikan keturunannya orang-orang yang baik. Karena apa? Karena sebagaimana sering kita dengarkan ihfadillah, yahfadka. Nabi bersabda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjagamu di sini tidak hanya kepada kita para jemaah, urusan dunia dan akhirat, namun juga kepada anak keturunan. Maka di antara menjaga Allah Subhanahu wa taala yang penting dan paling penting adalah dengan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perkara yang kita hadapi, berapa, berapa banyak persoalan yang sedang kita jalankan sekarang ini, maka tidak ada jalan lain. Jalan keluarnya adalah dengan berdoa kepada Allah agar kita minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa Insyaallah semua persoalan akan kita kembalikan kepada Allah dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Karena doa merupakan ibadah dan kita diciptakan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wal ibadah di sini maknanya adalah dengan doa, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membedakan antara orang musyrik dengan orang yang beriman. Maka ketika orang-orang musyrik Quraisy mereka berada di tengah lautan, diterjang ombak kanan kiri, depan dan belakang, tidak ada yang dia, yang mereka dapatkan kecuali kematian, keputusasaan, kalau lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berlaru ber, berlayar di atas permukaan laut, Dikena terjang ombak, tidak bisa berjalan, tidak bisa ada harapan untuk hidup, mereka langsung ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah, da'wullah mukhlishina lahuddin. Doa kepada Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukan Allah. Akan tetapi falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Namun ketika mereka sudah diselamatkan di atas daratan, mereka melakukan kesyirikan lagi. Inilah perbedaan orang beriman dengan orang musyrik. Mereka berdoa kepada selain Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa hum an du'ahim ghafilun. Allah berfirman siapa yang lebih sesat dibandingkan dengan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Sementara mereka tidak bisa menjawab seruan itu sampai hari kiamat. Dan yang diseru dan dimintai doa tersebut mereka adalah orang apa namanya orang-orang yang ghafilun yaitu lalai dari doa mereka, tidak mendengar doa mereka. Maka ikhwan fiddin, pendengar roja dimanapun saudara berada, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah untuk melunakkan hati kita ini, untuk meruntuhkan kesombongan yang ada di dalam diri manusia, maka hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau tidak diminta Allah marah, berbeda dengan manusia. Manusia kalau sering diminta maka dia akan marah sebagaimana dikatakan oleh penyair la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu Allah yaudabu in tarakta su'alaha su'alahu wa idza sa'alta bunayya adama yaudabu. Jangan kau minta. Wahai anakku ada anak Adam haja, kebutuhan, mintalah kepada zat yang pintunya tidak tertutup dan Allah Subhanahu wa taala marah kalau engkau tidak mau minta kepadanya dan kalau engkau minta kepada anak Adam maka dia akan marah. Demikian perbedaan ya, yang tidak bisa dibandingkan antara Al-Khaliq dan Al-Makhluk. Kalau kita minta kepada Allah, Allah senang kita minta kepadanya. Bahkan kita diperintahkan dan Allah menjadikan doa ini merupakan ibadah yang paling sempurna. Sempurnanya ibadah sebagaimana penjelasan Asyaukani. Dan kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah marah. Dan sebaliknya, coba kalau kita selalu minta kepada sesama manusia, apa yang terjadi? Maka manusia itu akan bosan kepada kita, bahkan bisa marah, menolak dan mengusir kita dengan mengatakan sesuatu yang tidak mengenakkan. Namun kalau kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan dan Allah malu untuk tidak menerima doa kita karena Allah sudah berjanji wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yustajabu lakum ma lam ya'jal fayaqulu da'awtu wa lam yustajab li Mintalah kalian kepadaku pasti aku kabulkan dan dan kalian dikabulkan doa kalian selama kalian tidak terburu-buru apa terburu-buru dia mengatakan aku sudah berdoa tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan, maka itu namanya terburu-buru. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla amman yujib amman yujib al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu su. Siapa yang bisa menjawab doanya orang-orang ketika dia mengalami kebutuhan dan bisa menyingkap keburukan yang dia alami tentu saja tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad hambaku tentang aku maka katakan sesungguhnya aku ini dekat dan aku menjawab mengabulkan doa orang yang meminta ketika dia minta kepadaku. Maka tentu saja hal ini kembali kepada satu kaidah. Semua perkara kembali satu kaidah yaitu idza tawaffar asyurut idza tawaffarat asyurut wantafat al-mawani yaitu apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan terhalang atau tidak ada penghalang-penghalangnya. Memang betul doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Doa dengan adab-adabnya yang insya akan kita bahas pada lembaran berikutnya. Dengan adab-adabnya, dengan tadorru wa khufya kepada Allah, yaitu dengan tunduk, dengan merendahkan hati, dan dengan seorang yang lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Udu'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan apa? Tadarru' yaitu dengan rendah hati dan wa dan dengan suara yang lembut sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan mintalah kepada Allah da'uhu khaufan wa tama'a mintalah kepada Allah dengan khauf dan tama Khauf khawatir doanya tidak diterima oleh Allah dan toma berharap agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya seperti adab-adabnya, maka jangan sampai ada penghalang. Di antara yang menjadi penghalang adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang menjadi penghalang adalah makanan yang masuk kepada kita minuman yang masuk kepada kita, pakaian yang kita pakai, apakah itu halal atau haram, maka itu sangat mempengaruhi dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang yang rambutnya acak-acakan, kemudian uh, bajunya penuh dengan debu dan dia menengadahkan tangannya ke langit وملبسه حرام ومشربه حرام وطعامه حرام ومشربه حرام وغضي بالحرام فأنا يستجاب له sementara pakaiannya haram makannya haram minumannya haram maka bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka perhatikan di sini pendengar roja dimanapun saudara-saudara berada Allah pasti mengabulkan doa selama kita tidak terburu-buru. Allah pasti mengabulkan doa selama kita memenuhi syarat-syaratnya dan kita terbebas dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Maka kita harus mengetahui apa etika berdoa, kemudian kita harus mengetahui apa yang menjadi penghalang-penghalang doa. Ikhwan Fiddin rahimani wa Dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم تلا الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصحه الألباني dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a adalah ibadah. Kemudian beliau membacakan firman Allah dan Allah berfirman, "Mintalah Rob kalian berfirman, mintalah kalian kepada Aku pasti aku kabulkan." Coba di sini ada amr, ada perintah. Udu'uni Kemudian ada jawabul amr. Perintah dan jawabnya adalah astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku dan ibadah maknanya di sini adalah minta yaitu berdoa kepada Allah maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina wal billah kemudian penulis beliau melanjutkan perkataannya wad du'a'u yuqta' biqabulihi li'umumil ayati allati qaddamna ذكرها وكذلك الأحاديث الآتية إذا idza taufa syurutus sihah. Dan doa telah ditetapkan, pasti dikabulkan sebagaimana keumuman ayat yang sudah kami sebutkan. Demikian juga dengan hadis-hadis berikut ini apabila akan terpenuhi syarat-syarat sahnya doa tersebut. Dari Salman radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain rawahu at-tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibn Hibban wal Hakim wa sahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Maha hidup dan Maha mulia dan Allah malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kemudian menolak dengan tangan hampa Allah malu kalau ada hambanya berdoa kemudian tidak diterima. Namun perhatikan kalau ada orang senantiasa berdoa kemudian belum diterima, belum dikabulkan, janganlah dia mengatakan aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Akan tetapi mengatakan dan husnudzon kepada Allah. Sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan tadi, yustajabu lakum malam ya'jal fayaqulu da'autu walam yustajabli. Setiap kalian pasti dikabulkan doanya selama tidak terburu-buru. Dengan mengatakan, aku berdoa sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Pendengar wajah ikhwan wakwatillah rahimani wa rahimakumullah, bukankah banyak persoalan yang kita hadapi dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, semua persoalan hidup ini tidak mungkin kita pikul dengan sendirinya otak yang kita miliki ini tidak mampu untuk mengolah semua persoalan, bahkan satu sedikit persoalan yang kita hadapi. Namun kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang-orang yang soleh. Kita minta kepada Allah agar suami-suami, ibu-ibu menjadi orang-orang yang soleh. Minta kepada Allah agar istri-istri kita menjadi orang-orang yang solehah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah dan minta berdoa kepada Allah agar kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengajarkan agar minta juga kepada Allah agar doa kita itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, tidak takut kepada Allah, dan dari nafsu jiwa yang tidak pernah kenyang dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Maka kalau kita berdoa, maka kita perhatikan etika di dalam berdoa, kita perhatikan apa yang menjadi syarat bisa diterimanya doa kita dan kita perhatikan apa yang menjadi penyebab ditolaknya doa kita. Kemudian kita senantiasa husnudzon, bersangka baik kepada Allah bahwa doa kita ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga harus memiliki rasa khawatir karena memang di dalam beribadah sebagaimana akidah sunnah harus kita bingkai dengan al-khauf dan ar-roja. Al-khauf khawatir dan ar-roja berharap. Kita berdoa, kita harus optimis berharap. Kita harus usnudzon kepada Allah. Namun kalau kita jujur, berapa banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, yang tahu atau yang tidak yang tidak kita tahu, yang nampak atau tidak nampak, zahir wal batin, maka semuanya kita minta ampun kepada Allah dengan rasa takut bahwa doa kita ini tidak diterima oleh Allah. Namun bukan berarti kita suudzon, apalagi mengatakan aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan oleh Allah. Anakku sakit, aku sudah berdoa, aku sudah sholat, namun tidak sembuh-sembuh suamiku nakal, aku sudah berdoa, aku sudah ikut ngaji, namun tidak pernah tidak pernah ingat kepada Allah dan tidak pernah sadar dari apa yang dilakukan. Aku sudah berdoa, istriku yang tak tidak pernah taat kepadaku, maka ini merupakan orang-orang yang putus asa dan kita dilarang oleh Allah untuk berputus asa. Perhatikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa ini di mana doa ini seharusnya merupakan kepentingan bagi setiap hamba, merupakan kebutuhan seorang hamba kepada Allah dan Allah menjadikan perkara tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemurahan Allah Rabbul Alamin kepada kita. Bahkan Allah marah kalau kita tidak mau minta kepada Allah. Dan Allah marah kalau kita tidak mau kembali kepadanya, mengembalikan kepadanya urusan-urusan kita. Maka jangan sombong kita saudaraku Sedikit pun dari perkara kita ini kita serahkan kepada Allah. Sekecil apapun perkara kita ini, kita mohon kepada Allah akan kemudahannya. Bukankah doa yang kita baca dan harus kita perhatikan maknanya yang tadi kita sebutkan bahwa ya hayu ya qayyum rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu, aku istighosah, aku berdoa kepadamu. Aku memohon kepadamu, agar perbaiki semua urusanku. Dan jangan engkau serahkan kepada diriku dari urusanku tersebut, walaupun sekejap mata. Coba selama apa dari sekejapan mata kita, maka dari sekejap mata pun kita pasrahkan dan kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian penulis melanjutkan an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن, يدخ أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها rawahu al-hakim wa sahahahu wa wafaqahu al zahabi walahu syahid rawahu al tirmidhi dan dihasankan oleh bani dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa di mana di dalam doanya tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung memutus rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di antara tiga perkara. Yang pertama, entah disegerakan oleh Allah doanya an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah menyegerakan baginya doa tersebut sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah asalkan doanya di dalamnya tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung memutus silaturahim atau yang kedua entah nanti disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat atau yang ketiga entah dia akan dipalingkan dari keburukan yang akan menimpanya semisal doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala maka di sini menunjukkan doa itu pasti dikabulkan karena apa karena doa itu kalau memang tidak diberikan oleh Allah sebagaimana yang dia minta di dunia maka disimpan di akhirat. Atau kalau tidak, Allah palingkan dari suatu musibah, suatu keburukan yang akan menimpanya, dan itu kalau dia ter, ter, terlindungi dari suatu musibah, maka di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pernah ruginya orang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah rugi sedikit pun orang yang berdoa kepada Allah. Ketika dia berdoa, dia sudah mendapatkan pahala. Bahkan kita perhatikan pentingnya doa ini. Allah subhanahu wa ta'ala membuka Al-Quran dengan surat yang mengandung doa. Dan menutup Al-Quran dengan surat yang mengandung doa. Bukankah demikian? dalam surat suratul Fatihah sebagai surat pembuka Allah Subhanahu wa taala di situ mengajarkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukankah kita disuruh agar minta jalan yang lurus kepada Allah minta hidayah kepada Allah ini merupakan doa dan seagung-agungnya doa Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ditutup Al-Qur'an tersebut dengan surat An-Nas yaitu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan yang tersembunyi, baik itu dari jin maupun dari manusia. Ini merupakan doa. Maka doa merupakan perkara yang penting Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar ibadah kepadaku. Yakni liya'buduni. Agar mereka liwahiduni. Agar mereka mentauhidkan aku kata uh, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala. Dan semulia-mulianya uh, ibadah adalah ad doa karena doa itu merupakan ibadah itu sendiri. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه Umar bin Khattab beliau berkata Aku tidak memikul pentingnya ijabah doa akan tetapi yang aku perhatikan adalah doa. Barang siapa yang berdoa pasti jawaban doa itu bersama dia. Yang penting di sini kita perhatikan apabila kita berdoa, fadua sababun muqtadin lijabah idza tawaffarat asy wa wantafat al-mawani ay idza ra idza ra al-'abdu adab ad-du'a doa itu pasti dikabulkan apabila terpenuhi syaratnya dan terlepas dari penghalang-penghalangnya. Maka apabila seorang hamba memperhatikan adab-adab tersebut, insya Allah pasti dikabulkan. Dan kaidah ini berlaku untuk semua perkara, semua hukum di dalam agama ini kembali kepada kaidah ini, yaitu tawafur surut, syurut wantifa'u al-mawani'. Seperti orang yang sholat, pasti dikabulkan, pasti diterima oleh Allah asalkan syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Ya. Seperti juga orang seorang wanita yang sudah baligh dan akil maka dia wajib untuk sholat karena ada penghalang di antaranya adalah haid ya dan juga nifas maka kewajiban tadi meskipun sudah terpenuhi syaratnya karena ada penghalang maka tidak jadi wajib kepadanya orang yang punya kemampuan untuk haji, maka dia wajib untuk berangkat menuju ke sana. Karena ada penghalang, misalkan tidak aman, ya, maka tidak menjadi wajib. Demikian semua perkara ini kembali kepada dua satu kaidah ini. Tawafur asyurut wantifa'u al-mawani. Kalau tidak perhatian terhadap dua dua masalah yaitu terpenuhi syarat dan tidak tidaknya penghalang, banyak kaum muslimin yang salah dalam menetapkan hukum dan banyak perkara-perkara besar ketika tidak memperhatikan kaidah ini banyak yang terjerumus terhadap perkara-perkara yang besar pula di antaranya ketika mengkafirkan saudaranya ya terpenuhi syarat-syaratnya namun tidak diperhatikan penghalang-penghalangnya sehingga main kafir eh, semaunya main pengkafirkan semaunya dan main menghukumi orang semaunya maka di sini kaidah ini sangatlah penting tidak hanya untuk doa saja namun kaidah ini berlaku untuk semua perkara hukum ya. Kalau tidak terpenuhi syarat ya sudah tidak tidak terjadi hukum tersebut. Kalau terpenuhi syarat, kemudian ada penghalang, satu atau dua penghalang, maka juga tidak terjadi hukum tersebut. Maka kalau kita perhatikan kaidah ini, maka sangat penting bagi kita untuk memahaminya sehingga tidak salah di dalam memahami sebuah perkara karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu merupakan bagian dari cara pemahamannya dia. Barangkali sampai di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ke etika berdoa, adab-adab berdoa dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Fadil Ihsan Habibullah Ta'ala Tafadol Tapi pendengar rajin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Mahfuz Umri Hafidahullah Ta'ala Tentang tema doa yang merupakan salah satu dari penyebab-penyebab hidupnya hati. Untuk selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kami persilah. Kami buka line telepon di 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 021 70 6543. Baik, bisa kita akan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz ada subhat di yang terlontar dari kalangan umat Islam bahwa berdoa atau berzikir berjamaah itu lebih cepat terkabul daripada sendirian. Mohon penjelasannya dan apakah ini benar saja. Sekolah khair dari Abu Latif di sereng Seng Sawah. Ya, baiklah ya <laughs> berzikir atau berdoa bersama itu lebih dikabulkan. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Inna Allah Taala Taibun la yakbalu illa Taiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan yang baik di sini zahir dan batin. Ya. Batin adalah dalam ibadah dia harus ikhlas kepada Allah dan dohirnya harus sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang apakah ada contoh ya, doa bersama? Apakah ada contoh zikir bersama? Ya, maka yang ada adalah pengingkaran. Ya sebagaimana yang sering kita dengarkan ya asar ya, dari Abu Musa al Ashari ketika beliau melihat orang-orang yang zikir bersama-sama di masjid dengan dipimpin oleh ketuanya mengatakan sabihu mi'ah wa kabiru mi'ah ya tasbih 100 kali tahmid 100 kali takbir 100 kali <laughs> kemudian Abu Musa al sari datang kepada Abdullah bin Mas'ud beliau tidak mensikapi ya, karena beliau datang orang yang lebih alim dari dia ketika Abdullah bin Mas'ud dia datang kepadanya menunggu sampai subuh, disampaikan kejadian tersebut, lalu menanyai apa sikapmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud <clears throat> mendatangi kelompok orang tersebut dan menanyakan apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, ah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa kalian melakukan sesuatu di mana sahabat-sahabat Nabi pakaiannya belum lusuh dan alat-alat minumnya belum belum pecah. Artinya masih ada sahabat Nabi melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban mereka? Mereka tidak mengingkari apa yang kata <coughs> Abdullah bin Mas'ud <coughs> bahwa itu memang tidak dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bahkan mereka mengatakan, ya, ya Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. <coughs> Lalu apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridinil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang mendaki kebaikan tapi tidak sampai. Di sini zikir yang dilakukan mereka secara bersama-sama itu adalah perkara yang diingkari oleh seorang sahabat. Nah, maka tidak boleh kita bahwa berdoa bersama, zikir bersama itu bisa menyebabkan uh, lebih dikabulkannya doa, maka tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Demikian bahkan yang adalah pengingkaran Ya, kalau sudah ada pengingkaran, kenapa harus dibalik bahwa itu merupakan penyebab dikabulkannya? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik, innallaha Ta'ib, la yaqbalu illa Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, ya. Baik itu maksudnya yang batin maupun yang zahir. Meskipun batinnya baik ikhlas, kalau zahirnya tidak sesuai dengan sunnah, maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun Barang siapa beramal, tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka Nabi apa beliau katakan, maka tertolak. Sudah cukup apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian jawabannya dan kita angkat dari telepon ada Bapak Sony di Kebagusan Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Saat mau nanya Iya, iya Pak, silakan. Ini orang tua saya baru meninggal tiga hari yang lalu. Iya iya. Uh, saya selalu mendoakan dengan doa seperti doa dari kumpulan Ustadz Yasid ini. Iya iya, masya Allah, barakallah bagi. Iya. Ini uh, di rumah ini seperti mau tahlilan ini memang apa ada tuntunan dari Rasulullah ya. yang yang saya tanyakan. Iya uh, doa yang sesuai dengan sunnah Rasul apa Ustaz? Iya, iya. iya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi Bapak bertanya uh, orang tua meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya dan semoga Allah memberikan ampunan kepada uh, yang meninggal. Maka pertanyaan Bapak tadi apakah tahlilan yang dilakukan di rumah itu atau mungkin sedang dilakukan sudah berlangsung atau sudah sedang masih berlangsung maka itu tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perhatikan di sini, ya Al Imam Ash-Shafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa berkumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal seperti itu dikatakan seperti aniyahah niyahah Niyahah itu adalah e, meratap, meratapi orang yang meninggal itu hukumnya haram, ya. Dan berkumpul bersama-sama seperti itu dikatakan an-niyaha oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, ya, yang seharusnya biasanya di acara tahlilan ada bikin makanan dari keluarga yang meninggal. Padahal sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ya bahwa ketika ada yang meninggal di zaman sahabat yang disuruh bikin makanan itu tetangga-tetangga dan diberikan kepada keluarga yang meninggal. Maka kalau bikin makanan untuk orang dari keluarga yang meninggal ya, misalkan yang meninggal meninggal harta warisan bagi anak yatim, maka ada kemungkinan yang dimakan adalah milik anak yatim tersebut. Maka di sini jangan sampai terjadi seperti itu. Adapun berdoa tetap harus kita lakukan ya dan dalilnya banyak <laughs> untuk untuk mendoakan orang yang meninggal itu. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengubur setelah menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal, lalu beliau berdiri ya dan mengatakan kepada para sahabat, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbid fa innahu an yus'al." Mintakan ampun untuk saudaramu ya dan mintakan at-tasbid ya bisa, bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dan juga uh, dia akan ditanya sebentar lagi. Kemudian juga diantaranya doa untuk orang yang meninggal dalilnya ya Rabbana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا maka ini menunjukkan kita mendoakan orang meninggal namun caranya yang menjadi persoalan adalah cara ya kalau cara dengan seperti itu maka tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun doa untuk orang yang meninggal ya misalkan untuk orang tua Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira hidup maupun sudah meninggal Allah maufirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Maka itu doa-doa yang yang yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak hafal, maka kita doa dengan apa yang kita bisa untuk minta kepada Allah dari ampunan bagi orang yang meninggal. Demikian. Baik, saat kita angkat kembali dari penelpon yang kedua. Ada Ibu Ida di Cipinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Iya, ya, ya, saya iya. mau bertanya iya, mengenai ya, begini. Misalnya kan uh, kita ditawarkan sesuatu, terus iya. kita tuh belum punya uang, lalu kita jawabnya gini, ya insya Allah nanti kalau Allah sudah berikan rezeki kepada saya, insya Allah saya bisa beli gitu. Yeah. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya, iya. Lafon itu saja Ibu ya? Iya. Ah, itu aja. Iya. iya. iya itu iya. maksudnya saya uh, itu salah nggak kita ngomong begitu? Iya. Baik, itu iya, saja Terima kasih, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak apa-apa karena kata-kata lau seandainya di situ memang untuk perkara yang akan datang ya dan di situ uh, bukan untuk perkara yang sudah berlalu. Kalau perkara yang berlalu seandainya begini, seandainya begini itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk perkara yang akan datang kita dibolehkan, apalagi di situ muqayyad dengan lafaz insya Allah. Kalau Allah taala memberikan rezeki, maka saya akan ada boleh ya. Allah alam. Boleh itu, Bu. Baik. Demikian Ibu Ida jawabannya dan kita angkat kembali saat dari telepon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Bapak Kadri di Cikarang. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. fiik Ustaz. barakallah. Uh, eh, anak mau tanya. Yeah. Ketika anak dalam ibadah setiap hari lima waktu, anda selalu uh, dalam sujud yang terakhir Anda bisa mengkhususkan tapi dalam sujud yang terakhir itu Anda selalu membaca doa yang tadi Ustaz bilang Rabbi kirli wali wali warhamhuma kama yang yeah. dan di saat tahiyatul akhir itu Anda juga setelah eh, masih dajjal eh, terakhirnya Anda mengucapkan eh, Rabbi wali walidahi warhamhuma kama rabbayani apakah itu boleh Ustaz? Yeah, yeah. Kita gitu aja Ustaz. Taib. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, boleh ya, boleh saja kita berdoa seperti itu asalkan tidak dilazimkan dan tidak uh, senantiasa seperti itu sehingga menjadi bagian dari ibadah ya. Tidak dilazimkan dan jangan dianggap sebagai bagian dari sholat seperti itu. Tidak ada tidak apa-apa ya.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 Maghfiratan li indik. Ya, itu seperti itu. Doa seperti itu, ya. Demikian, Pak. Boleh, boleh saja seperti itu. Tapi Kemudian berkenan dengan lafaz doa yang tadi disebutkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhu maka rabbayani Pada asalnya bukan eh, apakah ada asar dari Rasulullah yang menyebutkan dengan lafaz tersebut? Allah firli wali iya ada ada di Quran dari Quran itu iya. ada ya dari Quran dan kalau dari Al Quran ya ada sebagian ulama yang menyarankan karena Quran tidak boleh dibaca di waktu sujud maka ditakwil kepada kepada lafadz yang lain misalkan kayak Robbana atina fid dunya hasanah ya bisa ditambah dengan Allahumma Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ila akhir ayat ya. Taif, selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ya. Yang pertama dari hamba Allah di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Berkenan dengan syarat-syarat diterimanya doa adalah diantaranya memakan makanan yang halal. Sat. Bagaimanakah ketika kita dapati kedua orang tua kita atau dalam hal ini ayah e, mereka dia tidak memiliki penghasilan kecuali yang haram dan kita makan atau dia berikan nafkah dengan harta tersebut. Apa yang harus kami lakukan selaku anak? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah diperbolehkan kita menerima hadiah apabila kita ketahui harta yang diperoleh dari pemberi hadiah itu tidak ada kecuali dari jalan yang haram. Jazakumullah khair. Ya. Dalam hal ini ya yang yang orang yang warok tentu saja akan menjaga. Namun bagi orang yang tidak bisa meninggalkan karena dia masih dinafkahi, yang berdosa adalah orang tuanya, ya, bukan anaknya. Kalau dia masih dinafkahi. Tapi bagi seorang anak yang yang menjaga dirinya, dan bisa berusaha untuk mencari yang lain, maka hendaknya dihindarkan. Namun seandainya tidak, maka yang berdosa adalah tetap orang tuanya karena dia masih dalam tanggungannya. Ya. Kemudian yang kedua tadi mendapat hadiah. Ya. Nah, ini ada asar dari Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam ya bahwa kalau kita diundang misalkan oleh tetangga yang memang penghasilannya itu dari riba ya maka boleh-boleh saja untuk kita mendatanginya demikian asar tersebut dan asar tersebut disohhikan oleh Syuaib al-Arnaud Allah a'lam bishawab Baik kita angkat kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, berkenaan dengan doa apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mana saja pada waktu-waktu apa saja yang sesuai sunnah kita boleh mengangkat tangan jazakallah khair. Hmm, iya. Ya dalam waktu apa saja maka di sini seperti setelah azan dan iqomah kita berdoa dengan angkat tangan maka silahkan tidak ada masalah karena masalah hukum mengangkat tangan insya Allah akan kita bahas ya lebih detail tapi tidak ada masalah kita jelaskan sedikit mengangkat tangan ini dalam riwayat ketika Nabi berada di atas mimbar, beliau mengangkat jari telunjuk beliau. Ketika beliau doa istisqa, beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit sampai kelihatan kedua ketiak beliau yang mulia. Kemudian ketika doa masalah, beliau mengangkat tangannya dengan apa? Menghadapkan per, e, sejajarkan dengan kedua pundaknya, menghadapkan perut tangan ke langit dan punggung tangan ke bumi atau menghadapkan eh, punggung tangan ke kiblat dan perut tangan ke kita sebagaimana asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini doa apa namanya? mengangkat kedua tangan ini ya dalam doa ketika kita apa saja ya boleh asalkan di sini e, bukan apa namanya seperti doa setelah sholat itu memang ada ada perselisihan para ulama apakah setelah sholat itu ada doa atau tidak ya Allahu alam bisawab ya dan doa seperti habis adzan antara adzan dan iqamah kemudian doa-doa yang lain kita boleh mengangkat kedua tangan demikian jadi tidak terbatas kepada waktu tertentu berkenan dengan doa yang tadi setelah selesai sholat bagaimana keadaannya kalau uh, seperti biasa kebanyakan kaum muslimin kita dapati dipimpin saja seorang imam kemudian yang lain mengaminkan apakah ya, ini masyru' tidak khair ya tidak itu tidak disyariatkan ya bahkan berdoa setelah sholat sendiri itu diperselisihkan masalah apa namanya uh, derajat hadisnya meskipun dalam kitab sahih sunnah itu disebutkan doa-doa ya yang dibaca nabi setelah sholat namun sebagian ulama juga mengartikan doa-doa tersebut dibaca uh, apa namanya uh, eh, akbas sholah, dubur sholat Dubur sholat ini dimaknai setelah sholat selesai atau di akhir sholat ketika tahiyat akhir itu. Ya, sebagaimana yang kami ketahui demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita akan memberikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di 021 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Bapak Buyung di Pondok Aren. Silahkan Pak. E, mau nanya masalah ini doa, eh, doa masalah Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a dan seterusnya itu apakah boleh dibaca dalam eh, sujud uh, terakhir itu sujud iya, salam. Iya. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tentu saja boleh Pak. Allahumma inni bika ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala tentu saja boleh. Ya. Ya. Hah? Allahumma ini as'aluka kan ya. Ma maaf saya saya salah baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya boleh ya atau juga Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa qalbi wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari uh, ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, nafsu yang tidak pernah kenyang dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka juga boleh dibaca pada waktu sujud ya, baik sujud terakhir maupun sujud yang lainnya. Karena di situ tidak dibatasi dengan sujud terakhir ya siap sujud semua sujud boleh kita berdoa di situ dan bahkan dianjurkan untuk memperhatikan doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di samping kita juga beribadah dengan menggunakan apa namanya lafat-lafat doa yang diajarkan Nabi kemudian yang kedua ya susunan-susunan itu dari berbagai macam sisinya ya sudah mengandung apa namanya uh, sesuatu yang menyebabkan dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, demikian Bapak Buyung dan kita angkat kembali dari telepon di Harapan Jaya Bekasi dengan Ibu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan. Uh, menanyakan tentang doa itu tidak kita tidak hafal doanya Pak Ustaz. Yeah. Tapi kita membacanya di buku dengan dengan uh, itu uh, boleh nggak Pak Ustadz? Karena doa doanya banyak yang kita nggak apa kita kita baca. Oh baca, ya nggak ada masalah Bu. Uh, tapi hmm. dengan angkat tangan atau bagaimana gitu? ya itu saja Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya boleh dengan mengangkat tangan, ya bahkan etikanya adalah dengan mengangkat tangan doa itu. Etikanya, adabnya dengan kita mengangkat kedua kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Uh, dalam hadis dikatakan ketika Nabi SAW bersabda, Inna Allah tayyib la yakul illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik dan memberitakan orang beriman dengan perkara-perkara yang telah diperintahkan pada para utusan ya. Kemudian beliau menyebutkan summa dzakara rajul yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yada yadayhi ila sama. Ya Rob, ya Rob. yang seorang ya dan dari perjalanan yang rambutnya acak-acakan mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Namun di situ orang tersebut di, di, tidak diingkar oleh Nabi tentang mengangkat kedua tangannya. Tapi yang diingkari wamat amhu haram, Wamas masrabuhu haram, Wamal basu haram, wa haram, fa anna bulahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakannya haram, gimana mau diterima doanya? Maka di sini etikanya dengan mengangkat kedua tangan dan disebutkan oleh uh, Said Al uh, Said Al Qahtan ya bahwa uh, mengangkat kedua tangan ini hadisnya mutawatir ya mutawatir makna mutawatir makna mengangkat kedua tangan ini hadisnya mutawatir makna sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan Pak Mizan di Depok ya Pak ya. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya mau nanya Ustaz. Iya Pak. Bagaimana kalau berdoa dalam hati tanpa menggerakkan bibir atau lidah? Gimana kemudian Ustaz? Iya. iya. iya. iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang berdoa kita dengan lisan ya. Kemudian memang ada ibadah hati ya. Juga boleh kita berdoa dengan dengan hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kemudahan semua perkara ini ketika kita dalam hati kita. Maka termasuk zikir kepada Allah dan diantaranya dengan doa tersebut. Maka gak ada nggak apa-apa. Ya, namun kita eh, apa namanya berdoa di sini ya lebih kita utamakan untuk melafatkannya dengan dengan lisan kita. Allah alam bisawab. Taif, kembali kita angkat di line telepon 0218236543 bagi para pendengar roja yang baru bergabung bersama kami dalam pembahasan kitab Tias Tazkiyatun Nufus dalam bab doa ini bersama Al-Ustaz Mahfud Umri Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Mughani Di mana Pak Abdul? Eh, di Jakarta Taif, silahkan eh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi kita dalam jamaah kita membaca yang dibilang istighosah Iya. itu sudah bersama ini. Iya. Kita membaca ratib al-atas. Hmm. Nah, kemudian kita sambung dengan asmaul husna. Itu kira-kira klarifikasinya bagaimana, hukumnya bagaimana itu. Iya, Karena yeah. saya memimpin suatu jamaah. Iya. Kita ini bacakan bersama dengan jamaah. Iya, Nanti di situ juga eh, kita tutup dengan ada doa-doa dari eh, ini al-abbas itu ada juga. Hmm. Itu mohon penjelasan. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Ya, sebagaimana penjelasan saya pertama tadi, tidak ada uh, apa namanya riwayat yang menjelaskan ya doa bersama-sama. Maka doa kita sendiri-sendiri. Adapun membaca rotib, ya rotib apa saja di situ yang pernah saya dapatkan di dalamnya itu biasanya mengandung tawassul, ya tawassul kepada orang yang yang sudah meninggal, Pak, yaitu. Coba nanti kita uh, tunjukkan itu ya dan yang saya ketahui roti-roti yang ada ya, roti hada, haddad, bul atas dan semuanya itu dan itu doa-doa yang dibikin oleh masing-masing uh, gurunya ya, oleh masing-masing uh, syekhnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita berapa banyak doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan itu kenapa kita tinggalkan ya bukankah uh, apa namanya kita mengambil doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti yang eh, ibu tadi sebutkan doa ya, di doa dan wiridnya yang ditulis oleh uh, Ustaz Abdul Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya dan juga oleh Syed Al-Qahtan ya. Dan itu itu banyak yang bisa kita ambil dari doa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian <clears throat> roti-roti yang pernah saya tahu, di situ ada tawasul kepada orang sudah meninggal dan tawasul kepada orang sudah meninggal ini merupakan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan itu bisa menyebabkan kepada apa namanya kesyirikan ya. Karena apa? Bertawasul kepada orang meninggal sebagaimana juga yang yang dibantah oleh orang musyrik Quraisy dulu bahwa kami nggak nyembah mereka, mana abuduhum, kami nggak nyembah mereka, nggak berdoa kepada mereka ya mana mana buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa cuman sekedar mereka itu menjadi perantara yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala nah maka ini tidak dibenarkan demikian ya dan istighosah tadi istighosah adalah minta kepada Allah itu salah satu bentuk doa salah satu jenis doa yang lebih khusus daripada doa karena istighosah itu minta kepada Allah dalam keadaan genting ya, minta kepada Allah dalam keadaan genting. Maka di sini minta sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipimpin ya. Bahkan tidak doa istisqa mereka masing-masing minta kepada Allah. Nabi minta sendiri kepada Allah. Al-Abbas diminta oleh oleh Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, Mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang akan kita angkat dari pesan hmm. singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagaimanakah eh, apabila kita tidak memahami atau menghafal dalam doa-doa Rasulullah dengan lafaz Arabnya kemudian kita membaca doa dengan bahasa Indonesia apakah ini diperbolehkan dan bagaimana hukumnya ketika kita gunakan uh, berdoa dengan bahasa kita dalam salat apakah juga diperbolehkan jazakallah khair iya ya kita berdoa dengan bahasa kita sah-sah saja kalau kita tidak mampu untuk menggunakan dengan bahasa Arab ya. Namun dengan bahasa itu lebih utama. Kemudian kalau di dalam sholat ya, maka uh, ulama melarangnya untuk memasukkan bahasa kita ke dalam sholat, sebagaimana dalam hadis uh, Muawiyah ibnul Hakam ya, di mana kita tidak boleh memasukkan bahasa-bahasa kita ke dalam ke dalam sholat. Ya. Kalau kita kecuali dengan bahasa Arab, Ya, dengan bahasa Arab maka boleh kita berdoa seperti itu. Dan meskipun dengan bahasa Arab maka perhatikan doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak bisa ya, wallahu a'lam maka berdoa dengan hati kita karena kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Karena apa yang ada dalam hati ini kita ucapkan dalam diri kita itu tidak membatalkan sholat. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya mungkin sebagai penutup kesimpulan akhir dari kajian kita sore hari ini. ya kesempatan kita pada sore hari ini ya betapa pentingnya doa. Doa merupakan ibadah itu sendiri dan inti dari tauhid adalah ad-doa ya. Karena inti dari tauhid tauhid uluhiyah dan untuk tauhid uluhiyah adalah taknya di di ad-doa. Karena Nabi Allah berfirman tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan Nabi bersabda, doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Kemudian yang kedua, perhatikan perintah Allah untuk berdoa, kemudian doa uh, eh, anjuran Allah SWT dalam Quran dan peringatan bagi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah SWT. Dan berikutnya kita jangan sampai suudzon berburuk sangka kepada Allah atas doa kita. Doa kita pasti dikabulkan asal kita perhatikan uh, syarat ya dan penghalang terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Itu harus kita perhatikan. Kalau doa kita belum dikabulkan sebagaimana kita minta, kita berprasangka baik bahwa Allah menyimpan doa kita di akhirat. Dan kita juga ketika dapat terhalang dari musibah, terhindar dari musibah, kita juga husnudon, berprasangka baik. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk doa saya yang dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka kalau begitu, tidak ada di dalam doa kecuali semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Tidak sedikit pun yang ada kecuali kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, kapan lagi dan e, nunggu waktu apa lagi kalau tidak kita mau berdoa kepada Allah pada setiap kesempatan pada setiap saat terutama pada waktu-waktu yang mustajabah yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya demikian mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal bagi kita bukan hanya sebagai wawasan bagi kita untuk kita senantiasa menggerakkan bibir kita melantunkan doa-doa terutama doa-doa yang diajarkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم